Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih melimpahkan untuk kita nikmatnya, mencurahkan untuk kita karunia-Nya. Di pagi hari ini sebagaimana biasa kita akan menyambung kembali dan melanjutkan kembali kajian rutin kita di rangkaian pembahasan kitab Mufidul Mustafid fi kufri tarik tauhid. Uswah, ini baca kitab ya seperti itu jarang ada yang salah. Tapi subhanallah ya. Kalau kita lihat untuk Mufidul Mustafid itu udah 27 rekaman. Ya. Jadi <coughs> seminggu sekali itu kalau kita sabari Masya Allah kita akan terbentuk pemahaman yang utuh. Nah, diharap Allah teman-teman untuk ya bisa memilih mana yang dia harus ikuti gitu. Gak mesti ikut semua dari program yang ada. Tapi kalau misalnya dia ikut di minggu, konsisten di minggu. Misalnya dia ikut di Selasa, konsisten di Selasa. Itu yang bentuk. Tapi kalau iya ngaji, tapi minggu ini di, di Selasa, minggu depannya di, di hari Minggu, minggu depan. Padahal kan pelajarannya beda-beda ya ibaratnya dia ikut kuliah ya, mata kuliah A untuk minggu ini minggu depan ikut mata kuliah B gitu jadi nggak ada yang utuh gitu nah, ya, anggap ini seperti orang kuliah gitu seperti orang kursus seperti orang belajar ya Insya Allah dengan begitu berarti kita benahi metode belajar kita ya, sama aja belajar umum belajar apalagi belajar agama harus kita punya metode yang baik ya Baik. <clears throat> Pada pelajaran kita yang lalu, ya, kecuali kalau yang ngikutin rekaman, nggak nggak hadir tapi ikutin rekaman, ya oke okay lah. Gitu. <laughs> Tapi kalau hadir nggak, rekaman juga nggak diikutin, ya itu yang tadi saya bilang. Kita harus perbaiki cara belajar kita. <clears throat> yang penting satu, dari dulu anda juga sering bilang, kalau misalnya kalau dulu di Thailand itu kajian malam tiap malam, tiap malam ada kajian. Tapi setiap malam itu beda-beda materinya. Ya kan? Cuman begitu juga kita lihat ya teman-teman nih kadang hadir di Senin, kadang hadir di Selasa, kadang hadir <clears throat> artinya dia nggak konsisten. Anda bilang nggak mesti ikutin semua kalau emang kita nggak mampu. Ya kan? Tapi konsisten ikut di satu tapi terus misalnya Senin Senin gitu kan. Ya kalau mau nambah ya nggak apa-apa ikut di Selasa, tapi yang ini jangan tinggal. Gitu loh. Seperti itu karena ini pemahaman membentuk. Ya, kalau <clears throat> masih seperti itu ya artinya kita nggak ada kemajuan. 10 tahun, 20 tahun udah, udah ikut ngaji salah, salah berapa lama? 10, 20 tahun tapi ya <clears throat> kita cuma tahu apa istilahnya kalau rumah cuma tahu pekarangannya aja gitu. Cuma tahu pekarangannya aja. Tapi Islam itu secara utuh kita cuma dengar ya dari ceramah-ceramah aja. Tapi sungguh-sungguh kita menelaah kitab, Ya. Jarang yang seperti itu bisa sabar. Ya, ada yang sabar kalau di pengajian-pengajian di luar pedagang. Ya, tiap hari datang dia kalau pedagang. Ya. Tapi kalau ikhwan yang benar-benar nggak ada nggak ada motivasi lain selain dia belajar dan dia konsisten itu jarang. Nah, kita harus bedahi itu. <clears throat> Baik. <clears throat> Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil uh, nasihat ya, dari uh, siapa ini? Asad bin Musa ya. Asad bin Musa yang dia tulis kepada saudaranya Asad bin Furat ya. Yang isinya adalah ya, pujian ya, dan juga motivasi kepada Asad bin Furat yang dia punya maukif punya sikap ya yang tegas terhadap ahlul bidah. Terhadap ahlul bidah. Ya. Dan juga diingatkan bahwa pahala dari sikapnya itu besar, bahkan melebihi pahala haji, umroh sholat Ya, kenapa? Karena manfaatnya itu kembali kepada orang lain. Beda dengan kalau ibadah itu ibadah untuk dirinya sendiri. Seperti itu. <clears throat> Baik. Selanjutnya berkata penulis yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya sudah selesai nih ya risalahnya Asad bin Musa kepada Asad bin Furat. Sampai pada perkataan inta kalamu Asad rahimahullah. Selesai sudah perkataannya Asad rahimahullah. Nanti halaman berapa tuh cerita kanan tuh? 477. Ya. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wa'lam rahimakallah anna kalamahu wa ma ya'ti min kalam amthalihi min as-salaf fi mu'adati ahli al-bid'ah wa ad dalalah fi dalalatin la tukhriju 'anil millah. Lakinnahum shaddadu fi dhalika wa hadzaru minhu li amrayn. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Bahwa ucapannya, maksudnya ucapannya Asad bin bin Musa. Wa ma ya'ti min kalam amthali min as-salaf dan juga ucapan-ucapan ulama salaf yang lainnya. Ya, karena Asad bin Musa ini juga min ulama salaf, ya di antara ulama salafus saleh. Ya, seperti yang kemarin telah jelaskan, dia dilahirkan di Mesir pada tahun 132 dan wafat pada tahun 212. Berarti masih pada kurun mufaddalah. Baik. <clears throat> Bahwa ucapannya dan juga ucapan salaf yang lainnya yang berisikan permusuhan kepada ahli bid'ah wadhalalah dan juga para pengekor kesesatan pada kesesatannya. La tukhriju anil millah. Ini seputar kesesatan yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Maksudnya apa? Itu loh. Kerasnya ya, tegasnya ya, perkataan salaf padahal kontennya masih hanya kebidahan. Ya, kebidahan yang tidak menyeret seorang kepada tidak membawa ya tidak mengeluarkan seorang dari dari Islam. Lakinnahum syaddadu fi dalik, tapi mereka ya keras dalam hal itu padahal masih belum mengeluarkan orang itu dari Islam. Wa minnu dan mereka memperingatkan umat darinya di amrain itu karena dua alasan katanya. Karena kan dua alasan. Al-amrul awal. Alasan yang pertama. Zilazul bid'ati fid din fi nafsiha. Bid'ah itu ya pada zatnya memang berat sebenarnya. Buruk. Saya indahum ajallu minal kabair. Bagi kaum salaf yang namanya bid'ah itu lebih besar daripada dosa besar. Lebih buruk daripada dosa besar, Yang bukan bid'ah. Ini masih dalam konteks kemaksiatan seperti zina. Seperti aklur riba, makan riba. Ya. Ini dosa besar bukan dosa besar? Riba dosa besar. Dosa besar, tapi bid'ah asyad, lebih besar. Ya. Wa yu'amaluna ahla bi aghlazi mimma yu'amaluna bihi ahlul kabair. yu'amilun. Dan kaum salaf memperlakukan ahli bid'ah ya biaglab dengan perlakuan yang lebih keras daripada perlakuan mereka kepada pelaku dosa besar yang bukan bid'ah. Nanti yang sebatas hanya kemaksiatan biasa. Tapi masih masuk kategori dosa besar. Seperti zina. Kama tajidu fi qulubin nasil yaum. Sebagaimana kalian dapati pada hati manusia sekarang ini. Maksudnya yang masih terjaga fitrahnya. أن الرافض عندهم ولو كان aliman abidan أبغط أشد ذنبا min السني sunni al-mujahir lil kaba'ir. Bahwa seorang rafidah ya Syiah. Ya, bagi orang awam, maksudnya orang awam yang tipenya selamat. Walaupun si rafidah ini seorang alim, ahli ibadah, ya, tapi dia lebih dibenci dan lebih besar dosanya bagi si muslim ini, di mata si muslim ini daripada seorang ahlu sunnah yang terang-terangan melakukan dosa besar. Maksudnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah saya ingin menerangkan bahwa <clears throat> yang namanya kebid'ahan itu ya dia lebih besar daripada dosa besar yang bukan kebid'ahan seperti zina ya di kalangan salaf bahkan di kalangan orang awam sekarang masih benar fitrahnya ya, ya sudah ngerti ya sedikit dari dari agama ya dicontohkan ya dengan kedudukan seorang syiah rafidhah yang dia itu ahli ibadah berilmu ya di mata orang-orang dia lebih jelek ya di mata ya, orang yang udah kenal agama dia lebih jelek kalau mau dibandingkan dengan seorang sunni yang melakukan dosa besar ya kan seperti itu. <clears throat> Ini alasan yang pertama. Ya, kenapa kaum salaf syaddadu? Ya, keras dalam memberikan peringatan terhadap kebid'ahan. Ya. Karena kebid'ahan itu lebih jelek daripada dosa besar. Alamrut tani yang kedua, <clears throat> anal bid'ah tajuru ila ridda sarihah bahwasanya kebid'ahan itu alasan yang kedua bahwasanya kebid'ahan itu menyeret ya kepada kemurtadan yang terang. Yaitu gerbang kalau maksiat itu ya pintu masuk kepada kekufuran ya bid'ah itu jalan tolnya. Ya. Pernah dengar kan al-ma'asi dari dul kufur? Allah. Maksiat adalah pintu kepada kekufuran. Itu maksiat. Sedangkan bid'ah lebih jelek daripada maksiat. <clears throat> Maka dia jalan tolnya. Tajuru ila ridda sarihah kama wujida min katsiri min ahli bidah. Sebagaimana didapati yang demikian itu pada kebanyakan ahli bidah. Artinya yang terseret kepada kekufuran. Ini ya, dari berbagai macam bentuk kekufuran-kekufuran yang sore ini. Famisalul nah, bid'ah allati syaddadu fiha <coughs> contoh kebid'ahan yang para ulama ussalaf keras di situ misal tasdirin Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti peringatan Nabi yang keras alaman abadallah inda qabri rajulin salih kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Ya ibadahnya kepada Allah. Ya. Namun caranya mubtada caranya bid'ah. Ya, dia nggak beribadah kepada Allah di rumahnya, nggak ibadah kepada Allah di masjidnya, tapi menyengaja ibadah kepada Allah di mana? Di samping dua orang saleh. Bid'ah. Nggak sampai kepada kesyirikan kecuali kalau dia berikan ibadah kepada si orang soleh itu. Ya, tapi ini termasuk bid'ah yang bisa menyeret kepada apa? Kekufuran. Ya, oleh karena itu Nabi ya keras peringatannya terhadap perkara ini. Khaufan mimma waqa'a minasyirk. Karena khawatir. Nabi khawatir. Ya, orang bisa jatuh kepada ashir sarih alladhi yasiru bihi al-muslimu murtaddan, kepada kesyirikan yang terang yang karenanya seorang muslim bisa jadi murtad. Paman Fahim hadzal faham maka barang siapa yang memahami pemahaman ini, faimal farqa bainal bidah, maka dia pun memahami perbedaan antara kebidahan wa baina ma nahnu fihi minal kalam fi riddah wa mujahadatu ahliha. Nah, siapa yang memahami uraian ini dia akan paham juga ya perbedaan antara bid'ah dan pembahasan yang kami sedang bahas. Apa itu? pembahasan tentang kemurtadan dan ya kesungguhan dalam memerangi pelakunya. Nah ini cuman kita jarang ya bisa mensinkronkannya. Kita sering dapatin pengajian-pengajian salaf ya, yang menisbatkan kepada salaf concern di mana? Peringatan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah tapi nggak concern dari memperingati syirikan. Nah, kalau membahas tentang kesyirikan, mau takfiri. Padahal ulama ustalaf ketika membahas kebidaahan kenapa keras? Ya, karena alasannya dua ini. Besarnya bid'ah dibanding maksiat. Yang kedua, nah ini poin kita, bahwa itu menyeret kepada kesyirikan. Maka Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang setelah paham uraian ini dia paham ya juga ya perbedaan antara bid'ah dan kemurtadan yang kami sedang bahas. Ya. Wa mujahadatu ahliha dan bersungguh-sungguh dalam memerangi pelakunya yaitu pelaku kemurtadan. Ya, maksudnya menerangkan sebab-sebab kemurtadan. Ya, bukan berarti orang murtad langsung bunuh gitu kan. Ya, seperti logika kebanyakan orang sekarang. Berarti kalau kita bilang bahwa orang itu telah kafir, nggak lagi didakwahi. ini masih kita dengar ya orang-orang yang mengcounter ya dakwah yang kita serukan ya dengan logikanya orang liberal. Ini sebenarnya logikanya orang liberal. Ya. Yang mereka punya anggapan bahwa kafir sama dengan bunuh. Ya kalau kita enggak, kafir sama dengan dakwah dulu. Ya, sama dengan dakwah dulu. Seperti itu. Allah <clears throat> Walau ada tuahnya Dan kesungguhan dalam merangi pelakunya. Awun nifakul akbar. Atau kemunafikan yang besar. Ya sama. Nifakul akbar waridah wahwa. Ya, dia-dia juga. Ya, karena nifak itu ada dua. nifakul asgar wa akbar. nifakul akbar. Ya, ini kemurtadan. Ya. Fakul asgar itu seperti ya idza hadatha kadza wa idza wa ada akhlaq wa idza tumina khan, kalau bicara bohong, kalau ya eh, berjanji dia khianat, kalau diamanahi dia ya apa? Ah, wa idza ada akhlaq, berjanji dia mengingkari. Apabila dia ya diamanahi khianat. Gitu. Ini fa asghar, tapi ini fakul akbar. Ya, menampakkan keislaman. Ya. Menampakkan apa? Keislaman menyembunyikan kekufuran menyembunyikan kekufuran. Tapi kalau sudah menampakkan kekufuran bukan lagi munafik namanya. Kafir. Kenapa? Karena nggak masuk dalam pengertian nifaq. Nifaq itu yang ditampakkan Islam. Seperti itu. Tapi kalau sudah terang-terangan nginjak mushaf, jangan bilang dia ya munafik, ada kafir. Ya. Jadi kadang kita nggak konsisten sama ya pakem-pakem yang kita buat <laughs> sendiri gitu loh. Kita nggak konsisten. Kita udah bilang nifak itu menampakkan bisa dengan kufuran. Dan ada orang menampakkan kufuran jadi bilang belum kafir. Ini kan orang yang belajar jadi jomplang gitu gimana sih Ustaz? ya seperti itu Baik, <clears throat> qala aw al akbaru mujadatu alih atau kemunafikan yang besar dan memerangi pelakunya. Tapi ya perbedaan antara ya kebidaahan dan kemurtadan dan kemunafikan yang besar. Berkata beliau qala wa hadha huwa alladhi nazalat fihi al-ayatul muhkamat. Inilah yang turun tentangnya ayat-ayat yang muhkam. Maksudnya perkara kemurtadan itu. Ayat-ayat yang muhkam. Wa mithlu qawli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Jalla wa'ala berfirman wahai orang-orang yang beriman barang siapa yang murtad irtadda raja'a ya mundur ya andini dari agamanya Fasawfa ya'tillahu biqaum. Maka Allah akan datangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kaum tersebut. Tentu ini adalah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu dari kemurtadan dan sebab-sebab kemurtadan. Wa qauli ta'ala dan juga firman Allah Ta'ala ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud عليهم wa ma'wahum jahannam wa Wahai orang wahai Nabi, ya, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Waghlud 'alaihim. Wa jahannam dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wabi bi'sal masir. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah atas nama Allah apa yang mereka ucapkan walaqad qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka telah kufur, telah mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Artinya perkara kemurtadan inilah yang turun tentangnya ayat-ayat yang muhkam. Artinya ayat-ayat yang muhkam itu ya bukan dalam perkara kebid'ahan. Ya, dia dalam perkara ya kemurtadan yang soleh. Artinya kalau peringatan yang salah terhadap kebidahan itu keras, maka lebih keras lagi peringatan terhadap kemurtadan. Selanjutnya qala wa qala Ibnu Waddah fi Kitab al-Hawadits wal Bidah dan berkata Ibnu Waddah dalam kitab beliau Al-Hawadits wal Bidah pada hadis yang dzakarahu annahu sayaqa'u fi hadhihi al-ummah fitnatul kufr wa fitnatud dalal. Setelah beliau menyampaikan sebuah hadis di mana hadis itu bercerita akan terjadi pada umat ini dua fitnah. Fitnah kekufuran dan fitnah kesesatan. Qala rahimahullah berkata Ibnu Wabbah, "Inna fitnatal kufri hiya riddah." Fitnah kekufuran adalah kemurtadan. Fitnah kekufuran adalah kemurtadan. Ini murtad itu bukan mengkonversi Islam kepada agama di luar Islam saja. Tapi yang dianggap oleh jamahir muslim. Banyak dari kaum muslim. Ya. Bagaimana yang tahu dia masih sholat. Ya. Padahal dia sudah menghalalkan pernikahan beda agama misalnya. Dianya sebagai muslimah, suaminya sebagai orang Nasrani. Hidup serumah sampai punya anak, masih sholat. Dia nggak menganggap itu sebagai maksiatan. Dia lakukan itu dan dia menganggap هذا حلال Hah? nggak halal. Peringatan nggak dipeduli. Dikasih tahu nggak diindahin. Ya. Seperti itu. Ini masalah kecil. Mungkin ya tersembunyi pada kebanyakan orang. Ya. <clears throat> Seperti itu. Kemudian dan alangkah banyaknya sebab-sebab murtadat. Kaum muslimin terjatuh ke situ. Kalau begitu banyak orang murtad dong Ustaz. Ya Allah Subhanahu wa taala bilang wa qalilun min ibadiyas syakur kok. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ya. Banyak orang murtad, cuman kita nggak bisa pastiin kecuali kalau kita lihat gitu. Itu beda. Kalau yang masuk surga juga cuma sedikit. Ya, kebanyakan di mana? di neraka seperti itu jadi jangan anggap ya bahwa muslimun mereka banyak dan mereka tetap keislamannya padahal kondisinya seperti ya. Nanti akan diterangkan dan dijelaskan. Al-Muhib akan terjadi kata Ibnu Wadbah dua fitnah fitnah kekufuran dan fitnah kesesatan. Qala inna al kufri hiya riddah. Fitnah kufuran adalah kemurtadan. Tahillu fihi sabiil wal amwal. Dihalalkan pada fitnah tersebut sabi wal amwal. Tawanan. Ya. Assalamualaikum Wanita-wanita yang ditawan dari wanita-wanita orang kafir. Ya. Ya. Dan juga al-amwal. Maksudnya amwal apa? Ghanimah. Perampasan perang. Wa fitnatud dalalah dan fitnah kesesatan. La tahillu fihi sabi wal amwal. Sedangkan fitnah kesesatan tidak dihalalkan di situ kawanan dan juga harta rampasan. Itu kebid'ahan. Ya, fitnah kebid'ahan itu enggak menjadikan pelakunya apa? Kafir. Ya, perempuan jadi tawan, hartanya boleh dirampas. Enggak. Itu hanya berlaku dalam fitnah ya kekufuran. Wadalladhi nahnu fihi fitnatu dalalah. Dan apa yang kami hadapi sekarang ini adalah fitnah kesesatan, kata Ibn Wadah. La yahillu sabi walal amwal, yang tidak menjadikan ya tawanan itu halal dan juga tidak ada rampasan perang. Inta kalamuhu. Selesai perkataan beliau. Artinya bahwa akan ada dua fitnah ini. Dan yang dialami oleh Ibnu fitnah kebid'ahan. Karena itu di zaman yang lampau ya maka akan terjadi dan telah terjadi fitnah apa? kekufuran dan kemurtadan. Qala wa qala rahimahullah aidan dan Ibnu Wadhah juga bilang Akhbarana Asadun qala akhbarana rajulun an Ibnu Mubarak wa Yusuf bin Asbat telah bercerita kepadaku Asad Asad bilang telah bercerita kepadaku seorang dari Ibnu Mubarak dan juga Yusuf bin Asbat Keduanya berkata. Maksudnya siapa? Abdullah bin Mubarak dan Yusuf bin Asbab. Keduanya bilang, "Qala bin Mas'ud." Ibnu Mas'ud berkata, dia menukil dari Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mubarak tabi'i, Ibnu Mas'ud sahabi. Kata Ibnu Mas'ud, "Inna lillahi inda kulli bid'atin kida bihal Islam waliyan min awliya'ihi yadhubu anna. Sesungguhnya Allah memiliki pada setiap kebidaahan yang muncul untuk memperdaya Islam, Allah punya wali. Maksudnya apa? Wali itu nasir, penolong, pembela. Wali min awliya'i dari para wali-walinya yadhubbu anha yang membela al-Islam. Pada setiap kebid'ahan ya yang muncul ya dalam rangka untuk memperdaya Islam, kidabial Islam. dengan yang Islam ya diperdaya dengannya Islam ya ingin dihilangkan ingin dilenyapkan dengan bid'ah pada setiap bid'ah ini Allah punya wali Allah punya penolong dari para wali-walinya yang ya anha yang membela al-Islam menyingkirkan kebid'ahan itu wa yaltiqu bi alamatiha dan menyampaikan tanda-tandanya ini loh tanda-tandanya bid'ah bid'ah itu ya sehingga kelihatan oleh orang bahwa ini bukan bagian dari Islam. Faqtanimu hudura tilkal mawatin. Maka raihlah, iqtanimu. Raih dan anggap ini sebagai ghalimah. Rampasan perang. Berarti untung atau buntung? Untungan. Hudura tilkal mawatin. Kamu hadir di tempat itu. Maksudnya berperanlah. Ya. Ambil bagian ya, dan anggap ini sebagai ghanimah. Wa tawakkalu 'ala Allah dan tawakkal kepada Allah. Artinya, jangan seorang menganggap nggak ada urusan saya dengan itu. Itu bid'ah, apalagi kalau kekufuran dan kesyirikan. Ya. Halanya besar. Ya. Kalau sebagai ghanimah, ya, seorang mengambil peran dalam posisi tersebut. Watawakkalu 'ala Allah. Artinya akan ada cobaan. Ya, kalian akan dimusuhi, kalian akan diboikot. Enggak akan ditemen, enggak punya teman. Berarti harus ngapain? Bersandar hanya kepada Allah. Tawakkalu 'ala Allah. Qala Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak berkata, "Wa kafa wakila." Dan cukuplah Allah satu-satunya sebagai penolong. Seperti itu. Artinya, ya, ambil kesempatan ini. Ya, karena pahalanya yang besar. Qala thumma dzakara bi isnadi 'an ba'd salaf Kemudian beliau menyebutkan, maksudnya Ibnu Wabbah, sebuah hadis dengan sanatnya sampai kepada sebagian ulama ussalaf. Qala ia berkata, maksudnya seorang ulama ussalaf, enggak disebutin namanya. Qala la an arud arud rajulan 'an ra'yin sayyi' aku kembalikan seseorang dari pandangannya yang jelek, maksudnya aku berusaha sehingga akhirnya dia taubat dari ya kebidahannya, dari kekufurannya, dari penyimpangannya. Ahabu ilayya min i'tikaf syahr. Lebih aku cintai daripada i'tikaf sebulan penuh. Pahalanya ya membela Islam, ya menampakkan sunnah, ya mengajak orang kembali kepada ya hidayah sunnah dan hidayah at-tauhid. Habbu ilayya min itikaf syahr, lebih aku cintai daripada i'tikaf sebulan. Qala wa akhbarana Asad. Berkata Ibnu Waddah dan telah mengabarkan kepadaku Asad an Abi Ishaq Al-Hadza dari Abu Ishaq Al-Hadza an Al-Auza'i dari Al-Imam Al-Auza'i. Qala ia berkata, maksudnya Al-Auza'i, karena ba'du ahli ilmi yaqul, dahulu sebagian ulama berkata, la yaqbalu Allah min dawi bid'atin salatan wala siyaman wala sadaqatan wala jihadan wala hajja. Allah tidak terima dari pelaku bid'ah salatnya, puasanya, sedekahnya, jihadnya, hajinya, wala umratan. Dan tidak juga umrahnya, wala sarfan wala adla. Dan tidak juga tebusan. Dan tidak bisa juga digantikan Wa kanat aslafuhum tashtaddu alaihim alsinatuhum. Dan dahulu para pendahulu kalian. Ya, Imam Auza'i, seorang tabi'i. Nanti yang dimaksud adalah para sahabat. Dahulu para pendahulu, para salafnya tabi'in. Salafnya tabi'in berarti sebelumnya. Sebelum tabi'in adalah sahabat. Wa kanat aslafuhum tashtaddu alaihim alsinatuhum. Dan dahulu para pendahulu kalian keras lisan-lisan mereka kepada para pelaku bid'ah ini. Wa minhum dan hati-hati mereka merasa risih. Tashma'izzu itu risih, jijik. Ya, enggak betah dari para pelaku kebid'ahan. Wa yuhadziruna an-nasa bid'atahum dan memperingatkan manusia dari kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Ya. Qala dan beliau juga bilang Maksudnya Ibnu Wabbah walau kanu mustatirina bi bid'atihim an nasi ma kana li ahadin an yahtak anhum sitra. Kalaulah para pelaku bid'ah itu sembunyi-sembunyi melakukan kebid'ahannya dari hadapan manusia. Artinya dia enggak terang terangan enggak terang-terangan, ngumpet-ngumpet. Ya. Maka li ahadin an yahtak anhum sitra. Enggak boleh bagi seorang pun untuk menyingkap tabir mereka. Artinya enggak boleh di di blow up. Ya. Enggak boleh di tashhir, di sebarkan. Walau yudhur minhum aurah dan nggak boleh menampakkan aurat mereka, aib mereka. Kenapa? Tadi karena mereka mengerjakannya apa? Sembunyi-sembunyi. Allah Allah bil akhdi biha wa bit taubati 'alaiha. Karena ketika mereka lakukan itu sembunyi-sembunyi biar ini perannya Allah. Apakah Allah Azza wa Jalla menghukumnya atau Allah menganugerahkan kepadanya taubat? Ya. Fa'imma idza jaru tapi kalau para pelaku bid'ah itu terang-terangan wa kathurat da'watuhum wa du'atuhum. Dan juga dakwah mereka besar dan dai-dai mereka pun juga banyak yang menyeru kepada kebid'ahan. Panasrul ilmi hayat. Maka menyebarkan ilmu saat itu adalah kehidupan. Menyebarkan ilmu di saat itu adalah kehidupan wal balagh an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahmah dan menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat. Ketika seorang menyebarkan kebid'ahannya melalui sosial media, melalui ya radio, melalui televisi, ya sehingga banyak pengikutnya, banyak juga penggemarnya, followernya, ya karena sulil ilmi hayat, akan menampakkan sunnah, ya membongkar aib kebidahan itu ini adalah kehidupan hayat dan menyampaikan sunnah Rasulullah adalah rahmat ya ya'tasimu biha ala musirin mulhid yang dengannya seorang berpegang ya dan berlindung dari ya pelaku bid'ah yang musir mulhid yang kekeh ya lagi membangkang artinya biarkan sunnah itu muncul ya, jangan justru ya disuruh sembunyi. Ya. Ini kan kadang kita terbalik. Ya, ketika kebidaahan muncul kita disuruh diam. Ya. Dengan alasan memecah belah. Ya. Dia yang menyebarin kebidaahan yang biarin Ya, dia yang menyebarkan kesesatan yang dia diamin Kok kita ingin menampakkan al-haq? Ya, munculkan al-haq. Ya. Menampakkan kebenaran dari Allah dan dari Rasulnya di disuruh diam dan dituduh mencah belah. Nasallallahu alaihi Banyak udah kebalik logika orang. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Qala thumma rawa bi qala. Kemudian Ibnu Waddah juga meriwayatkan dengan sanatnya. Beliau bilang, "Ja'a rajulun ila Hudzaifah bin al-Yaman wa Abu Musa al-Asy'ari." Suatu hari datang seorang kepada Hudzaifah bin Yaman dan Abu Musa al Ashari. Mereka lagi berdua. Ya. Ada di satu tempat. Hudzaifah dan Abu Musa. Keduanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Musa al Ashari qa'id. Dan ketika itu Abu Musa sedang duduk. Faqala datang orang kemudian orang ini bilang ya, kepada Abu Musa Ara'aita rajulan daraba bi sayfihi ghadaban lillahi hatta qutil. Apa menurutmu? Ada orang berperang di jalan Allah daraba bi sayfihi ya dengan pedangnya ya ghadaban lillah karena dia membela Allah. Marah karena Allah. Sampai akhirnya dia pun terbunuh. Afil jannati am finnar. Kira-kira orang ini di surga atau di neraka nanti? Faqala Abu Musa, lalu kata Abu Musa fil jannah, di surga. Hudzaifah bin Yaman yang ada di situ dengar. Maka berkata Hudzaifah, "Istafi min rajul wa afimhu ma taqul." Tanya lagi orang itu, apa maksudnya? Ya. Dan jawab dengan benar. Ya wa afimhu ma taqul. Qala Abu Musa, "Subhanallah, kaifa qult?" Kata Abu Musa, "Apa barusan kamu bilang?" Ditanya lagi orang itu. Qala qultu rojulan Kata orang ini, ada seseorang daraba bi ya, Berperang di jalan Allah dengan pedangnya. Ghadaban lillah, marah karena Allah, membela agama Allah. Sampai akhirnya dia juga terbunuh. Afil jannati au finnar. Orang ini di surga atau di neraka. Faqala Musa fil jannah. Kalau Musa bilang sama seperti yang pertama. Ya, gak berubah jawabannya, gak berubah fatwanya. Jadi syurga kata Abu Musa. Wala Hudaifah, Hudaifah balik lagi ngomong. Istafimir rajul, tanya lagi orang itu, apa maksudnya? Wafimu matakul. Ya. Dan kasih pemahaman yang benar kepada dia. Hatta fa'ala salah sama Allah. Sampai berulang yang seperti itu sebanyak tiga kali. makan kana fit Maka tatkala di kali yang ketiga Berkatalah Hudzaifah, "Qala wallahi la tastafhimu." Demi Allah kamu tidak minta penjelasan yang lebih darinya. Artinya dia mengkritik Abu Musa. Ya. Pada Abi Hudzaifah faqal. Lalu Hudzaifah pun memanggil orang ini. Kemudian Hudzaifah bilang, "Ruwaidak wa ma yudrik." Tunggu, Ruwaidak, ya. Wa ma yudrik ya inna sahibaka law daraba sayfi hatta yanqati' fa asaba al-haq hatta yuqtal alayhi fa huwa fil jannah kata Udzaifah sesungguhnya temanmu yang dia tanyain ya tentang seorang yang berperang di jalan Allah marah karena Allah sampai dia mati sesungguhnya temanmu itu lau daraba bisayfi kalau dia berperang di jalan Allah hatta yang kati sampai dia terbunuh. Fasabal hak dan dia mencocoki kebenaran dalam langkahnya. Ini poinnya. Dia mencocoki kebenaran dalam langkahnya hatta kutil sampai dia terbunuh Tawafil jannah. Maka dia disuruh. surga. Wa ilam yusib al hak tapi dia tidak kalau dia tidak ya berhasil mencocoki kebenaran artinya dia keliru dalam langkahnya Walaupun niatnya apa? Bela agama Allah. Seperti itu. Wa ilam yusibil haq. Tapi kalau dia tidak mencocoki kebenaran, walam yuwaffiqhu lil haq dan dia tidak mendapat taufik kepada kebenaran artinya akhta at Dia menganggap ini jalan benar tapi dia tempuh jalan yang ternyata jalan itu apa? Salah. Ya. Fahuwa maka dia di neraka. Thumma qala kemudian berkatalah Hudzaifah, "Wallazi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, layat khulannan nar." Sungguh benar-benar akan masuk neraka. Fi mithli hadzal ladzi sa'alta an. Ya. Banyak orang seperti yang kamu tanyakan itu. Maksudnya orang-orang yang at tariq. Salah jalan. Tapi menyangka dia di atas sebenarnya. Siapa mereka? ahlul bid'ah. Ngeri kan? Ayathulan nar pimit mithli hadzal ladzi sa'alta Sungguh benar-benar akan masuk neraka. Ya, orang seperti yang kamu tanyakan tadi. Ya, aksar min kada wa kada. Lebih banyak daripada jumlah sekian dan sekian, kata Udaifah. Nah, kisah ini bicara tentang siapa? Al-Bida'ah yang menginginkan kebenaran tapi keliru jalan. Ya. Seperti itu. Wallahul musta'an. Ya. Nah, ini menunjukkan akan bahayanya bid'ah. Walaupun seorang menginginkan apa? al Akhta. Tapi dia salah jalan, keliru jalan, Ya, maka dia ya, terancam dengan dengan neraka wal iyad billah. Dan nah. qala thumma dzakara bi isnadi anil Hasan Kemudian beliau menyebutkan dengan sanatnya dari Hasan. Maksudnya Hasan al-Basri. Allah ia berkata, La tujalis sahiba bida'atin. Jangan kalian duduk. Ya. Maksudnya berteman dengan pelaku kebid'ahan. Fa'innau yumridu qalbak. Karena itu menjadikan hatimu sakit. Ya. Hatimu jadi sakit. Bukan sakit hati sama dia, bukan. <clears throat> Tapi tidak lagi bisa ya, mendeteksi kebenaran. Ya, mengenali al-haq. Jadi rusak. Pemadzakar Rabi Isnadi an Sufyan At-Tauri. Kemudian beliau menyebutkan juga dengan sanatnya dari Sufyan At-Tauri. Ia berkata, Menjala sahiba bid'atin. Barang siapa yang berteman dengan pelaku kebid'ahan. Lam yaslam min salat. Dia enggak selamat dari salah satu tiga hal ini. Enggak akan selamat dari salah satu dari tiga perkara berikut. Iman yakuna fitnatan li ghairi. Apakah dia akan menjadi fitnah bagi selainnya? Jadi cobaan bagi selainnya. Ya orang yang duduk dengan pelaku bid'ah. Ya. Sehingga orang akan menyangka bahwa si pelaku bid'ah itu di atas al-haq. Kenapa si fulan berteman dengannya? Ya. Sehingga akhirnya orang-orang pun juga kena bid'ahnya. Wa iman yaqa' fi qalbi syai'un. Atau si sunni ini karena duduk dengan ahli bid'ah ya. Terdapat dalam hatinya sesuatu sesuatu dari kebid'ahan itu. Wa yazillu bihi sehingga dia pun tergelincir karena penyakit tersebut. Wa yudkhilullahu an-nar. Maka Allah akhirnya masukkan dia ke dalam neraka. Wa imma yaqul atau dia akan bilang Wallahi ma ubali ma takallamu. Sungguh demi Allah aku nggak peduli apa yang orang-orang bilang. Wa ini wasiqun bi nafsi. Aku percaya kepada diriku sendiri. Dia duduk dengan ahli bid'ah. Faman Allahu ala dinih tarfat ainin salabahu iya. Maka barang siapa yang ya Allahu ala dinih ya Allah jadikan dia percaya kepada dirinya sendiri. Ya. Dalam urusan agamanya. Walau sekejap, salah salabahu iya, maka Allah akan cabut agama itu darinya. Salabahu iya. Ini tiga hal, ya. Akibat dari duduk dengan ahlul bid'ah. Ya. Yang pertama fitnah kepada orang lain, percobaan kepada orang lain. Yang kedua, dia terkena kebidahan orang itu sehingga karenanya dia dirembabkan ke dalam neraka atau dia percaya kepada dirinya. Dan orang yang dijadikan percaya kepada dirinya sendiri, kalau sekejap Allah akan cabut agamanya itu darinya. Waliyahzubillah. Nah ini semua peringatan salah dari <clears throat> mujalah satu ahli tidak dari duduk dan berkumpul dengan para pelaku kebidaahan dan kesesatan. Selanjutnya qala tsumma dzakara bi isnadi an ba'd salaf. Kemudian Ibnu Wadhah juga menyebutkan dengan sanadnya dari sebagian salaf. Qala ia berkata. Maksudnya sebagian salaf ini. Tadi sebutin namanya. Man ata sahiba bid'atin liwaqtirahu. Barang siapa yang mendatangi pelaku kebid'ahan Ya. Lalu kebidahan di sini gembongnya. Lalu kebidahan di sini juga pemerakarsanya. Ya, tapi kalau orang yang ikut-ikutan, ya. <clears throat> orang tersebut yunafah, ya, dinasihati. Ya. Kita datangin dia untuk membuka jalan nggak apa-apa, untuk kita menyampaikan al-haq, untuk membuka jalan. Jadi kalau dia datangi pelaku kebid'ahan, liwaktirahu Ya, untuk dia muliakan ya, pelaku kebid'ahan itu. Faqad aana ala hadimil Islam. Maka dia telah tolong menolong dalam menghancurkan Islam, dalam menghancurkan Islam. Ya, jika orang menganggap bahwa orang tersebut alal haq padahal dia ya berada di atas kebid'ahan. Qala akhbarana Asad an Kathir bin Sa'id. Berkata Ibn Waddah, bercerita kepada kami Asad dari Kathir bin Sa'id. Qala Kathir bin Sa'id berkata, "Man jalasa ila sahiba bid'atin" Barang siapa yang duduk di hadapan pelaku kebid'ahan. Ya. Orang muktari. ahli bid'ah. Nuzi minul ismah. Dicabut darinya perlindungan dari Allah. Wa wukila ila nafsih dan dijadikan dia bersandar kepada dirinya sendiri. Qala wa akhbarna Asad. Dan bercerita kepada kami Asad, qala ia berkata, akbar akhbarna Hamad bin Zaid. Telah bercerita kepada kami Hamad bin Zaid. Ya, imam. An Ayub Dari Ayyub, qala ia berkata, qala Abu kilabah berkata Abu kilabah La tujali su'ala lahwa. Jangan kalian duduk bersama pelaku kebidaan. Mengekor hawa nafsu. Wala tujadiluhum. Dan jangan pula kalian mendebat mereka. Fa inni la aman an yaghmisukum fi dalalatihim. Karena sungguhnya aku tidak merasa aman. Mereka akan menjebloskan kalian kepada kesesatan mereka. Akibat dari bergaul dengan mereka. Au yulbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau menyamarkan kepada kalian apa yang dahulu kalian ketahui dari kebenaran. Dia dia tahu ini benar, hak Ada duduk dengan ahli bid'ah, dengar macam-macam, akhirnya dia tinggalin. Al-haq tadi. Dia tinggalin sunnah Ya. Oh, ternyata nggak begitu. Ya. Jadi hati-hati. Ya, ajakan banyak piknik itu nggak sebenarnya nggak seluruhnya benar. Kalau pikniknya ke kitab ahli bid'ah, ke kitabnya subki, ya dalam bab tauhid, jadi musyrik nanti. Ya, seperti itu. Hati-hati pikniknya juga harus ya di atas sunnah. Ya, bahkan para liberal itu disebabkan karena banyak piknik. Ya, banyakkan piknik ke buku-buku orientalis. Ya. Selalu banyak piknik akhirnya jadi murtad. Hati. Ya, ajak ajakan banyak piknik itu ya di baliknya ada tipu daya syaitan. Al-haq yang tadinya kita kenal itu sebagai al-haq, akhirnya kita bilang oh, khilafiyah. Ya. Dan terlihat di usul Ya. Ada poin yang keenam kalau nggak salah Wallahu a'lam bissawab Qala Ayyub lalu Ayub berkata wa kana wallahi al fuqaha dawil albab dan dulu demi sungguh demi Allah ya, di antara para fuqaha para ahli fikih itu ada orang-orang pandai orang-orang ya pintar ya Itu orang-orang yang ya mereka dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bidah. Ya. Seperti itu. Kalau wa Asad. Dan telah mengabarkan kepada kepadaku Asad. Qala akhbaruna Zaid. Dan mengabarkan kepada ku Zaid. An Muhammad bin Talha dari Muhammad bin Talha ia berkata Kala. Kala Ibrahim berkata Ibrahim itu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai ya di antara ya kibar ulama uttabiin. Berkata Ibrahim An-Nakhai, "La tujalisu ashabil bid'ah." Jangan kalian duduk dengan ahli bid'ah. Wala tukallimuh. Jangan ajak mereka bicara. Fa inni akhafu an tartadda qulubukum karena aku khawatir kalian menjadi murtad. Tartadda ay tasiru murtaddan. Kalian menjadi murtad disebabkan karena ya kecantol sama kebidaahan mereka sehingga perlahan perlahan menjadikan kalian keluar dari al-Islam. Kalau akhbarna Asad bil isnad. Berkata Ibnu Waddah dan telah mengabarkan kepada kami Asad dengan sanatnya dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ar-rajulu ala dini khalilihi Kalian ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya. Maka lihat lihatlah kalian siapa yang kalian temani. Ya. Kalau kita bergaul dengan kitab tauhid, ya maka kita pun ya akan sering membahas tauhid. Ya dan danah kita gembar gembar kita tauhid. Dan itu bukan ya mazammah, bukan celaan, justru itu mangkobah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan darahnya pun juga at tauhid. Ini gembar gembornya juga adalah dalam perkara at tauhid. Ya. kalau seorang bergaul dengan kutub ya sufia, al musyrikin sehingga akhirnya tauhid pun luntur dari dalam dirinya dan dianggap ya kesyirikan itu adalah perkara khilafiyah karena sallallahu alaihi wasallam. yandur ahadukum man yukhalil silahkan lihat ya siapa yang kalian temani. Karena dari situlah seorang diukur agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin aja allah kajian kita di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung. Barangkali tinggal dua pertemuan lagi. Ya, tinggal dua pertemuan lagi selesai. Dua atau satu pertemuan lagi.